Beb Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Awas tuanku mereka semua mengeluarkan ilmu siluman berhati-hatilah Jangan terlalu dekat. Kekuatan mereka akan bertambah hebat dan tubuhnya akan menjadi semakin keras alot. Hai, jangan terlalu dekat tuanku. Iya, iya. Wah, iya. gila. Benar kata-kata Sita Keling. Tubuh mereka mulai nampak berubah wujudnya. sisik-sisik kasar memenuhi seluruh tubuh wanita-wanita itu. Iya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu. Badan meriang meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Ana Sambayon sebagai Lastri, Bimo sebagai Kirandu, Ashari sebagai Pandu Permana, Elias sebagai Raden Setakling, Mogan sebagai Panglima Widura, Hana Pertiwi sebagai Sariti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Lastri dan murid-muridnya mengamuk di muka pintu gerbang keraton Sunda. Puluhan prajurit, perwira, serta para tokoh-tokoh sakti yang merupakan pengawal khusus dari Istana Sunda, kewalahan menahan desakan 20 orang murid kembang hitam. Pada saat yang gawat itu, tiba-tiba muncul barisan prajurit pemanah yang menghujani Lastri dan murid-muridnya. Tetapi kembali, hujan panah itu dipecahkan oleh Prabu Sora yang tiba-tiba saja hadir. datang menolong kalian. Ya. Kau kira aku membutuhkan pertolonganmu, kakek badah? Aku masih sanggup meratakan istana ini dirimu untuk membantai mereka. Setelah tekanan-tekanan anak panah itu lenyap, murid-murid kembang hitam kembali mengamuk mendesak para prajurit keraton Sunda. Korban pun berjatuhan satu persatu. Padu Permana yang merupakan pejabat keraton Sunda yang menggantikan mengurus pemerintahan di keraton tersebut Sementara kepergian Prabu Purbaya menjadi semakin gelisah. Hoi, Panglima Randu, panggilkan pasukan pengawal kota dari markasnya. Kami akan mencoba bertahan. Hai, tuanku. Hai, tuanku. Oi, oi, kalian tinggalkan tempat ini. Beritahu Panglima Widura. Hai, hai, hai, hai, dan juga aku tidak dapat mengimbangi permainan wanita ini. Siluman jahat! Di mana-mana engkau selalu membuat kekacauan saja. Kurang ajar! Kau lagi! Agaknya kau memang mencari mati laki-laki tidak tahu diri. Ya! siapakah engkau di sana? Hamba adalah setan keling pimpinan Padepokan Guhalara. Apakah Bangkina tidak berada di istana saat ini, tuanku? Jika memang beliau ada, masakan wanita liar ini dapat berbuat gila seperti ini? Ketika pertempuran meningkat menjadi semakin ramai, korban yang berjatuhan telah tidak terhitung lagi lebih dari puluhan orang prajurit keraton Sunda tergeletak tidak bernyawa di halaman istana Sunda. Sementara murid-murid kembang hitam pun seorang telah menjadi korban. Dan beberapa di antaranya telah mendapat luka di beberapa bagian tubuhnya. Hal mana menyebabkan Lastri menjadi murka. tuanku. Mereka semua mengeluarkan ilmu siluman. Berhati-hatilah. Jangan terlalu dekat. Kekuatan mereka akan bertambah hebat dan tubuhnya akan menjadi semakin keras alot. Hai, jangan terlalu dekat tuanku. Gila. Benar kata-kata si Takeling. Tubuh mereka mulai nampak berubah wujudnya. Sisik-sisik kasar memenuhi seluruh tubuh wanita-wanita itu. Iya, benar-benar siluman yang tengah kuhadapi ini. Iya. Korban kembali berjatuhan. Murid-murid kembang hitam mengamuk bagaikan iblis yang sesungguhnya di pagi hari. Beberapa tokoh andalan keraton Sunda pun sudah terluka di beberapa bagian tubuhnya. Dan ketika keadaan semakin menjadi berbahaya bagi keselamatan Ki Pandu Permana. Barisan panah bersiaplah! Tuanku, mundurlah ke belakang barisan hamba! Semua mundur! Jangan beri kesempatan untuk mundur! Ikuti gerak mundur mereka. Hiya! Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi! Ateng lagi! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. Setelah teriakan dari Panglima Widura, Pandu Permana bersama-sama dengan prajurit serta tokoh-tokoh keraton Sunda yang tersisa di muka gerbang segera menyerang lawannya sambil menjatuhkan diri. Dan bersamaan dengan itu, barisan pengawal yang telah terlatih melepaskan anak-anak panah yang telah terpentang di busur mereka. Dan pada saat itu juga, belasan anak murid kembang hitam dan juga lastri tersentak oleh hujan anak panah. Kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para tokoh istana Sunda dan para prajuritnya untuk menggelinding mundur menuju belakang barisan pemanah. Tetapi Raden Setaklinya belum menyadari siasat pertempuran prajurit Sunda tertahan oleh gerak anak panah itu. Aku harus bergerak ke belakang barisan pemanah itu. Hujan anak panah ini tidak akan berhenti untuk beberapa waktu. Hup, hup. panah itu mengenai pundakku. Dengan segala dayanya, Raden Setakeling dapat menembus hujan anak panah itu hingga ke belakang barisan pemanah. Sementara itu Lastri yang berada di dalam hujan anak panah. Jangan hidupkan anak panah itu! menghentikannya. Celaka, Paman Midura. Mereka mendesak kemari. Dan anak panah itu memang tidak dapat melukai mereka, Paman. Ah, memang benar, Tuanku. Tetapi lihatlah, mereka tampak kesakitan menerima anak panah kita pada tubuhnya. Tetapi mereka mendesak semakin dekat, Paman. Woi! Bersiaplah pasukan langit bodas. Maju dan tahan mereka. Begitu mendengar teriakan dari Panglima Widura, hujan anak panah itu berhenti dan pada saat yang hampir bersamaan dengan berhentinya hujan anak panah, seratus orang prajurit kala putih yang merupakan prajurit khusus yang merupakan salah satu pasukan andalan Karang Sedana maju menghadang gerak belasan anak murid kembang hitam yang telah beralih rupa menjadi siluman-siluman ular. Bagaimana keadaan kau, Seta? Luka ini... Seta. Ya, tidak terlalu berbahaya. Tetapi seluruh tubuh saya rasanya eh, eh, lemas sekali. Oh, Seta, eh, jika begitu, sebaiknya engkau mundur saja. Biar perintahkan beberapa orang untuk mengantarkan engkau beristirahat di markas khusus prajurit kota raja. Uh, Kedatangan hamba menyusahkan saja. Paman Rangga, aku kira seratus pasukan langit bodas tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Dan kau tidak dapat mengerahkan pasukan-pasukan biasa sebagai gantinya. Iya, Tuanku. Ah, sebentar lagi akan muncul kemari pasukan uh, pasukan pengawal Maung Hidung. Mereka merupakan tokoh-tokoh dari dunia kependekaran. Mudah-mudahan seratus pengawal dari pasukan Maung Hidung akan dapat menahan wanita liar itu. Oh, itu, itu tuanku. Pasukan Maung Hidung sudah muncul. Belum lagi Lastri berhasil memuaskan nafsunya menghancurkan lawan-lawannya. Langir Bodas sudah ditarik kembali. Dan kini, seratus tenaga yang merupakan pasukan khusus yang lebih tangguh maju menghadang gerak liar dari murid-murid kembang hitam. Lastri kembali mengamuk, berusaha membuat korban sebanyak-banyaknya. Akan tetapi Maung Bodas merupakan pasukan khusus yang cukup tangguh. Karena itu gerak liar mereka agak terhambat. Ajar, pasukan ini bukanlah pasukan biasa. Aku tidak dapat menghancurkan pasukan ini dengan secepatnya. Sementara itu, murid-muridku kelihatan menjadi semakin lemah. Sebaiknya Aku menarik dahulu murid-muridku. Seorang muridku telah menjadi korban dan beberapa di antara mereka sudah terluka di sana sini. Hmm. Murid-muridku, mundur! Kita tinggalkan dahulu mereka. Kelak kita akan kembali lagi. Hei! tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai Prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. mengepos seluruh tenaganya. Angin serangan Banyu Cakrabuana menderu menahan terjangan puluhan lawan-lawannya. Sementara itu murid-muridnya yang mulai mendapat kesulitan dengan desakan pasukan Maung Bodas segera melompat mundur meninggalkan arena. Sementara Lastri masih tetap menahan terjangan lawannya. Setelah melihat muridnya keluar dari kepungan lawan-lawannya, Lastri menyambar tubuh salah seorang muridnya yang tergeletak tidak bernyawa dan kemudian meninggalkan arena sambil membagi-bagi serangannya kepada lawan-lawannya yang mengejar. Benar, Maung Bodas. Penjagaan sekitar istana ini menjadi tugas kalian. Dan para prajurit yang belum terlibat dalam pertempuran, seluruhnya mengadakan penjagaan di setiap sudut kota raja. Suasana di pintu gerbang Keraton Sunda kini dipenuhi dengan kesibukan para prajurit yang mengurus teman-temannya yang terluka ataupun tewas. Kengerian membayangi wajah prajurit-prajurit Sunda. Lawan yang baru saja mereka hadapi merupakan lawan yang tidak pernah terbayangkan kekejamannya. suasana di Keraton Sunda. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah di padang rumput di luar kota Rupada, di mana pertarungan antara Kiparang Pungkur dan adik seperguruannya, Alap Kadu Gambit, tengah berlangsung. Ah, Bibi Sariti, Bagaimanakah kira-kira akhir dari pertempuran ini? Agaknya kakek Pungkur terdesak cukup hebat. Kau benar, Kayan. Aku... Uh, aku khawatir kakek tidak akan dapat menyelesaikan pertempuran ini sesuai dengan yang kita harapkan. Lihat, Bi. Kakek semakin terdesak saja. aku... Aku tidak mungkin dapat membantunya. Ini adalah pertempuran yang merupakan pertaruhan. Iya. Nama besar kakekmu akan tercemar jika sampai engkau melibatkan diri. Dan lagi, para pengikut Alap Kadu Gampit pun tidak akan tinggal diam. Iya. Kita memang tidak mempunyai jalan apapun. Kita terpaksa menunggu pertarungan ini selesai. Apapun yang akan terjadi. Iya. Bibi Sariti benar. Bi, maafkan aku. Jika akhir dari pertandingan ini tidak berkenan di hati Bibi. Tidak, Kayat. Ini memang merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi kakek. Kakek menyukai jalan ini, sekalipun ia harus tewas. Bi, lihat itu. Oh, kakek! Pasukan, siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! Satu, dua, Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Oh, bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe pharma Parang Pungkur terjajar karena pukulan lawannya Alap Kadu Gambit. Dalam kesempatan yang tidak menguntungkan itu, Alap Kadu Gambit memburunya dengan serangan selendangnya yang mulai meledak-ledak mengeluarkan percikan api. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Kiparang Pungkur dapat dikalahkan dan bagaimana nasib dari perguruan tongkat merah serta bagaimanakah pula nasib keraton Sunda? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.